Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Sobat Bintang, baru saja kita menyimak Bintang Pagi menginspirasi selama 2 jam. Dari jam 7 sampai jam 9. Dan sekarang kita bergeser lagi menyimak drama radio Sabda Pandita Ratu yang sudah memasuki episode ke-20 dengan rembulan dan matahari. Seperti apa cerita selanjutnya? Saya Ivo Bain, selamat mendengarkan. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umam, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, adik. Eh, eh, barangkali eh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Ah, Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, adik. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Thank seri ke-579 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Herman sebagai Pekatik Kuda, Rusli sebagai Paraji Gading, Elias sebagai Lambong, Rifki sebagai Samberwolung, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Duh, <laughs> weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, omben ono empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampe nek ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya pencernaan pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke? Waras kowe. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa dips kwelen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diumbe saben metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel bis. Empro Manggata Probiotik, Nutrisi Kesehatan, baca aturan pakai. Utut Gajah Wengker menyarankan agar Diposari dan Rudra Bondo singgah kepada Pokan Dandang Kandaga sebelum melarung keris empuk gandring. Senopati Diposari dan Senopati Rudra Bondo sibuk menebak apa yang tersembunyi di balik tawaran itu. salah paham dulu, Nak Mas. Jika aku menawarkan kepada Nak Mas berdua untuk singgah terlebih dulu kepada Padepokan Dandang Kendaga di kaki Gunung Gangsir sebelum Nak Mas melaksanakan tugas melarung keris itu. Apakah dengan demikian berarti paman mempunyai kepentingan dengan keris itu? Jika disebut berkepentingan, Mungkin memang berkepentingan anak mas. Akan tetapi yang jelas, kepentingan itu tidak berupa keinginan untuk menguasainya. Apalagi memilikinya. Panembahan adalah orang yang waskita dan berpandangan tajam. Mungkin sang panembahan akan bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan sifat-sifat keris itu. Di mana bahkan Baginda sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Uh, bagaimana Kakang Rudopondo? Aku tidak keberatan menerima tawaran itu. Sebenarnya lah hatiku sangat terusik oleh keberadaan sang penembahan. Sosok aneh yang banyak menyimpan rahasia. Aku ingin berkenalan dengannya. Jadi, kita singgah di Gunung Gangsir? Iya. Apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan karena kita telah menyimpang dari perintah Baginda. Namun, aku sependapat denganmu. Kita singgah ke Gunung Gangsir. Kita menghadap Sang Panembahan tanpa bermaksud membelokkan tugas kita untuk melarung keris Empu Gandring. Meskipun itu berarti jarak yang kita tempuh akan melingkar dan lebih jauh. Namun, bagaimana dengan Paman? Aku akan tinggal di Singasari barang sehari lagi, nak mas. Aku akan berusaha mendapatkan keterangan bagaimana sikap Baginda Singasari itu terhadap Padepokan Dandang Kandaga. Waktu beranjak bergerak menuju ke hari yang semakin siang. Namun dalam waktu yang merambat tak terhambat itu, Ken Arok telah menceritakan kehadiran Rudra Bondo kepada Ken Umang. Diceritakan pula apa keperluan Rudra Bondo datang ke Singasari. Persoalan lenyapnya Anusapati telah sampai di Kediri. Dan Kakang Ranggalampitan mengutus Senopati Rudrobondo menghadap kepadaku untuk mendapatkan kejelasan apa sebenarnya yang telah terjadi. Nah, Ken Umang, kau bisa membayangkan bahwa persoalan itu telah mampu menggoyang negeri ini. Seharusnya Rangga Lampitan itu tidak usah ikut campur atau usil, tuanku. Sebuah kesalahan besar jika kau berpendapat begitu, Ken. Umang. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Oh, dia kan gemuk. Terus, ih, bau badannya juga nggak sejuk. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan teh manggata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Dan Dedes bagaikan tidak tahan lagi terhadap hawa panas yang serasa memayungi istri tanah. Ken Dedes membutuhkan kesejukan. Itulah sebabnya, bagaikan tidak dapat ditahan lagi, Ken Dedes meminta kepada suaminya agar diperbolehkan kembali ke Panawijan. Ken Arok kebingungan melihat kesungguhan istrinya itu. awalnya hamba sama sekali tidak mempunyai cita-cita yang sedemikian tingginya. Sungguh tuanku, hamba tidak akan terkejut jika kemudian hamba kembali ke kehidupan hamba semula di Panawijen. Hamba mohon Tuanku agar hamba diperkenankan untuk kembali. Dengan demikian, hamba berharap hamba akan menemukan ketenangan. Tidak, Gandades. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu. Persoalan yang kau ajukan bukanlah persoalan yang sederhana, Kendedes. Anusapati belum kembali ke Singasari. Dan sekarang kau mengajukan permintaan seperti itu. Apa yang kau kehendaki itu bisa menimbulkan gejolak. Semua orang, para kaula akan memandangku, Kendedes. Dan untuk itu, tuanku, tetap akan mengurung hamba di Kaputren ini. Di mana sewaktu-waktu jantung hamba akan bisa meledak. Oh, tuanku, izinkanlah hamba ke Panawijaya. Oh, tidak, Gandendes. Izinkan hamba kembali ke Panawijen, tuanku. Tidak. Tedes memandangkan Arok dengan tajam. Mata perempuan itu semakin basah oleh tangis yang tertahan. Sebuah gejolak yang besar tengah menyesakkan dadanya. Pada saat-saat yang demikian itulah, pertanda aneh yang dimiliki Ken Dedes itu muncul, dan dadakan Arok berdesir. Ken Arok melihat lamat-lamat pada petis istrinya itu, ada cahaya yang berpendar, semakin lama semakin terang. Ken Arok tegang dan memandangnya dengan kian seksama. Samar-samar Ken Arok melihat menjadi satu dengan wujud Ken Dedes itu terlihat wujud yang lain. Wujud seorang perempuan cantik dengan tatapan serasa menggugatnya. Itulah bayangan Maharani Sri Sanjaya Warsa. hamba ke Tuanku Tuhanku tinggal memerintahkan kepada seorang senopati dan beberapa orang prajurit untuk mengawal hamba. Jika Tuhanku tidak memenuhi permohonan hamba ini, hamba mohon maaf. Hamba akan ke Panawijen sendiri. Hamba tidak akan peduli meski apapun yang akan hamba temui di perjalanan. Baiklah, baiklah kandades. Tapi tentu tidak sekarang. Tetapi besok. Hari masih siang, tuanku. Hamba menghendaki sekarang. Sekarang, oh, tuanku. Kendedes. Kau membuat aku bingung, Kendedes. Tuanku sendiri yang menganggap persoalan itu sebagai persoalan yang membingungkan. Baiklah, baiklah. Aku akan memerintahkan pasukan segelar sepapan untuk mengawalmu kembali ke Panawijan. Dan aku tidak akan peduli meski apapun yang akan dikatakan oleh orang-orang sesingasari. Terima kasih, Tuanku. Tuanku telah berkenan mengizinkan hamba untuk kembali ke Panawijaya. sudah senyum-senyum, ya, nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa toh Mbak Gimana gak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali. Nah, nah, nah, nah. Jatuh cinta lagi ya Mbak Yu? Jatuh cinta apa toh? Kalau saya sekali Mas Warso ya tetap Mas Warso. Ya terus Kok hidup ini indah? Gimana gak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apa lagi? semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya. Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro, Pro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Demikianlah, Ken Arok tidak mampu menolak permintaan Ken Dedes yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Maka di siang yang mulai bergeser ke arah sore itu, sebuah kereta kuda telah disiapkan, dikawal oleh sekitar 15 orang prajurit pilihan yang mempunyai tingkat kanuragan yang tinggi, dipimpin oleh seorang senopati. Dengan kereta yang tertutup tirai itu, Ken Dedes meninggalkan istana diiringi oleh pandangan penuh gejolak setiap abdi dalam istana, terutama dari keputren Kandedes yang merasa sangat kehilangan. Mbak Yu. Aku juga sangat kasihan pada Tuhan Putri Kandades itu. Beliau itu istri tua yang lebih berhak daripada istri mudanya. Akan tetapi, Tuhan Putri kok ya memilih mengalah untuk memberi kesempatan kepada Baginda menuntaskan rasa senangnya pada Tuhan Putri Ken Umang itu. Rasanya ada yang hilang dari dalam dadaku. Iya, aku juga merasakan hal serupa. berbeda dengan para abdi dalam yang merasa sangat kehilangan. Tidaklah demikian dengan Ken Umang. Perempuan itu nampak memejamkan matanya. Demikian dia mendengar dari seorang abdi bahwa Ken Dedes kembali ke Panawijen, seolah ada sesuatu yang sedang dinikmatinya. Rasanya tempatmu memang bukan di sini. Akan tetapi di Panawijen sana. Di antara semilir sejuknya angin. Di antara hijaunya dedaunan dengan gemercik air sungainya yang jernih. Dan di desa, kebiasaanmu makan sembukan akan terpuasi. <laughs> Tempatmu memang di sana, Kendedes. Sementara itu, seorang emban tua nampak gelisah. Emban tua itu adalah emban yang akrab dengan Dedes. Kepada emban tua itu, Dedes sering mengutarakan kegelisahannya, juga menceritakan rahasia-rahasia hatinya. Emban tua itu nampak sedang berusaha meredakan gejolak hatinya sendiri. Serasa sangat berat untuk mengambil sebuah keputusan. yang harus aku lakukan? Apakah aku harus berdiam diri? Apa aku harus menutup mulutku atas kenyataan yang aku ketahui? Satu-satunya orang yang mengetahui hanya aku. Oh, Gusti, apa yang harus aku lakukan? Batara aku berilah hambamu ini petunjuk. Bantua itu nampak sangat gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di biliknya, Kadangkala dia memicit-micit kepalanya sendiri, kadangkala mencubit pahanya sendiri, hingga kemudian Aku harus menghadap Baginda. Aku harus menceritakan kepada Baginda apa yang aku ketahui. Harus. mencari siapa bibi kau longa-longo di sini? Baginda di mana? Tuanku Baginda mungkin ada di bangsal kesatrian. Mungkin juga di kaputren Tuan Putri Ken Umang. Ada apa? Aku ingin menghadap. Apa boleh? Untuk apa? Untuk urusan yang sangat penting. Bibi, Baginda saat ini sedang pusing. Sangat pusing. Kau lihat bukan? Tuan Putri Kendedes baru saja memaksa untuk kembali ke Panawijen. Nah, itu membuat Baginda benar-benar pusing. Jangan diganggu. Kalau Baginda diganggu, bisa-bisa malah akan membuatnya marah. Sudah, sudah. Katakan saja kepadaku. Nanti kalau Baginda sudah kelihatan tenang, SMM pun Temu Guru dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advan Ever Cosmito, Maxtron Dexcom. SMM pun Temu Guru Banyuwangi dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM pun Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Aku yang akan menyampaikannya. Tidak bisa. Hmm. Apa yang akan aku sampaikan ini sangat rahasia. Aku sendiri yang harus menyampaikannya kepada tuanku. Persoalan apa yang kau anggap sangat rahasia itu, Bibi Mban? Pokoknya sangat rahasia. Dan aku harus segera menyampaikan kepada Baginda. Sekarang juga. Dan aku tidak boleh menunda-nunda. Kalau kau memaksakan diri untuk menghadap Baginda, jangan salahkan aku. Jika Baginda akan marah kepadamu. Biarlah jika Baginda marah kepadaku, aku akan menghadapinya. Aku justru khawatir dimarahi Baginda. Jika aku tidak melaporkan apa yang aku ketahui ini pada beliau. Nah, di sana prajurit, di manakah beliau sekarang berada? Meskipun kau sudah tua, akan tetapi kau masih mempunyai sikap nekat, Bibimban. Hah, Pergilah ke bangsal kesatria. Jika ternyata di sana tidak ada, mungkin di keputren Tuan Putri Ken Uma. Tadi aku sudah melewati bangsal kesatrian. Aku melongok ke dalam. Akan tetapi Baginda tidak berada di sana. Hah? Mungkin di keputren Tuan Putri Ken Umang. Iya sudah, carilah sana. Doakan aku. Semoga Baginda tidak marah di sana prajurit? Iya, aku doakan semoga tidak copot jantungmu di bentak Tuan Putri Kenumang. memang ada hal yang benar-benar penting yang akan disampaikannya kepada baginya. Tapi saya, Bibi Mban itu tidak mau menceritakan kepadaku. Persoalan yang penting itu persoalan apa? <laughs> Kau ini selalu ingin tahu urusan orang lain, tuh. tua itu ternyata nekat. Dia merasa rahasia yang tersimpan di dalam hatinya sedemikian penting, sehingga dia tidak peduli meskipun dia harus masuk ke keputren Ken Umang yang terkenal galak terhadap para emban dari keputren Ken Dedes. Keraguan-raguan di dalam hatinya ditepiskannya, dan dengan penuh keyakinan dia memasuki pendopo keputren itu. Namun sial bagi emban itu, karena Ken Umanglah yang menerima kehadirannya. Ada apa kau kemari? Hmm? Uh, ampun Tuan Putri, hamba bermaksud mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda. Hmm, kau mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda? Benar begitu, membantu? Eh, ha, hamba, Tuan Putri. Baginda tidak bisa diganggu. Baginda sedang pusing. Baginda membutuhkan istirahat. Nah, katakan saja apa keperluanmu. Aku yang akan menyampaikan kepada Baginda. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Apa yang akan hamba sampaikan ini sangat rahasia. Hamba hanya akan menyampaikannya langsung kepada Baginda. Apa? Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Kau tidak mempunyai hak untuk merahasiakan apapun di hadapanku. Kau telah berada di keputrenku. Kau harus mengatakan kepadaku apa keperluanmu. Ayo, cepat katakan. Katakan kepadaku apa keperluanmu ingin menghadap Baginda, ha? Apa? Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Hamba tidak bisa mengatakan kepada Tuan Putri, kecuali kepada Baginda sendiri. Hemban tua, Kau oh, belum nyilo di bayangan air yang jernih, ha? Kau itu siapa? Derajatmu apa, hmm? Kau itu hanya seorang emban. Aku istri seorang raja. Kelak mungkin aku akan menjadi permaisuri. Derajatmu rendah terhadapku. Berani kau membantah perintahku, ya? Katakan. Katakan apa keperluanmu menghadap Baginda, ha? Kalau kau tidak mau mengatakan, apakah aku perlu menampar mulutmu? Cepat katakan bantua. Uh, uh, uh, uh, uh, ampun, Tuan Putri. Hamba hamba hanya akan mengatakan di hadapan Sri, Sri Baginda. ajah Ken Umang nampak merah padam. Perempuan bekas adik ipar rangka Lampitan itu sangat marah. Matanya mendelik memandang langsung ke arah emban tua yang duduk bersimpuh di depannya. Sedangkan emban tua itu duduk terpaku. bagaimana sikapkan Umang terhadap emban tua itu? Rahasia apa sebenarnya yang akan disampaikan emban itu kepada Baginda? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. dari bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Sobat Bintang, baru saja kita menyimak Sabda Pandita Ratu yang sudah memasuki episode ke-20 dengan rembulan dan matahari. Simak terus kisah selanjutnya, kisah selengkapnya setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 pagi. Saya Iva Bain, sampai jumpa.